Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu anhu qala ba'duhum ma atamanna al-hayata illa li mujalasati qaumin yantaquna atayyibal kalam kama yuntaqa atayyibus samar. Ma atamanna al-hayah aku tidak berharap hidup di dunia ini Illa kecuali ilmu jala satu gamin untuk kumpul dengan beberapa orang yang mereka tadi itu memilih dan memilah kalam yang bagus sebagaimana buah itu dipilih yang bagus daripada yang tidak bagus. Ada buah 100 apel gitu dipilih yang bagus-bagus baru masukkan keranjang dijual nanti. Hah? Begitulah aku ini ber, ber, berharap panjang umur di dunia, masih hidup di dunia karena ingin kumpul dengan orang-orang yang kalau ngomong mikir, nggak segala omongan diucapkan. Milih omongan yang paling berharga yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang di, itu baru diucapkan. Aku kepingin berkumpul berteman dengan mereka. Ya itulah aku mengharapkan panjang umur. Jadi mengharap panjang umur bukan karena untuk supaya banyak makan, banyak tidur, tapi untuk mencari orang-orang yang mereka tadi itu tidak berbicara kecuali yang terbaik daripada pembicaraannya. Memilih daripada kata-kata untuk diucapkan seperti orang memilih buah yang baik di antara ribuan macam-macam buah yang ada. Wa qala radhiyallahu anhu qala ba'dhum tariqul jannah haznatun bi rabwah wa tariqun nar sahlatun bi syahwah أعني طريق النار المعاصي والشهوات فمن بغى الغالي يبذل الغالي ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا تحسب المجد تمرا أنت تأكله أنت آكله آكله لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر ولا ولا تنال الجنة إلا بالصبر Tariqul jannah haznatun birabba dikatakan sama para ulia menyatakan jalan menuju surga ini susahnya setengah mati. Hah? Birabba itu enggak mulus jalannya. Berbukit-bukit begitu. Hah? Susahnya setengah mati. Wa nal sahlatun bisyawah. Jalan ke neraka gampang dan menyenangkan bisyahwah. Gampang dan menyenangkan. Sahlatun bisa syahwah. Bukan sahlat bukan gampang aja, gampang dan menyenangkan. Nanti masuk diskotik. Hah? Kemudian menyenangkan gitu. Ketemu perempuan-perempuan, cewek-cewek yang cantik. Surga Waduh, nanti harus taklim, baca kitab, baca Quran, sholat berjamaah, wudhu, giyamul lel. Haznatun birobah, Udah susah. Berbukit-bukit lagi jalannya. nggak mulus. Maksudnya ucapan ini, tarigul nar al-ma'asi. Jalannya ke neraka, menyampaikan ke neraka itu dengan maksiat kepada Allah. Udah jelas. Mas, wasyahawat dan dengan mengikuti kesenangan nafsu. Tapi kalau surga, oh, inti harus berusaha keras. Ibarat piala ya harus siap tandingin deh. Kepingin jadi juara tinju tapi nggak mau dibukul. nggak mau naik ring, enak ambil pialanya aja. Tapi kalau tinju alafu minnak enggak. Ya siapa mau ngasih inti mahrum? Hah? Ya harus siap dipukul, harus inti e, punya kekuatan fisik yang bagus, bisa bertahan, baru dapat piala inti. Pingin masuk surga? Ya anak lafu kalau masuk surga karena untuk harus berjamaah, anak tidak kuat puasa, anak anak tidak kuat itu, anak kepingin masuk surga. Inti buat surga sendiri inti kalau mau begitu. Hah? Faman balghali kalau kamu tadi itu mengharap sesuatu yang mahal, yabdul bil yabdul al-ghali, ya kamu harus siap membeli dengan yang mahal. Pingin mercy tapi dengan biaya kerupuk. Seperti dia membeli kerupuk, ya nggak bisa. Ya harus mengeluarkan biaya yang tinggi juga. Kepingin surga ya harus banyak amal juga amalan-amalan yang mahal juga. Karena itu dikatakan ala inna ya ghaliya. Ibarat Allah itu jualan barang, ibarat nih ya, tapi Allah nggak pernah jualan. Itu semuanya mahal-mahal. Nah, semuanya mahal-mahal. Barangnya Tuhan itu tidak ada yang remeh. Seakan-akan begitu. Ala inna ya jannah yang ditaruhkan oleh Allah yang dijual adalah surga. Lah itu beli surga dengan yang murah. Sedekah asyra alaf surga. Ala inna ya jannah ghaliyah itu mahal itu. Kalau perlu semuanya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa anfusikum. Karena itu Allah menyatakan innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya gak gampang masuk surga khamsin alaf. Nanti berangkat ke Solo masih kurang fulusnya. Hah? Harus siap nanti korbankan semuanya untuk Rabbak, untuk Allah. Bahkan jiwa kamu baru masuk surga. Kan begitu Allah inna sil'atallahi yal jan yal jannah. Jangan nanti berharap sesuatu yang mahal birokhis. nggak mungkin. nggak mungkin itu semuanya. Hmm. La tahsabil majda tamron anta akiluh. Jangan kamu anggap bahwa kemuliaan itu ibarat satu kurma yang bisa kamu makan gitu aja lan tablugha majda hatta tal'aga sabira. Enggak mungkin kamu tadi itu akan bisa mencapai kemuliaan sehingga kamu harus mengisap jadam yang pahit. Maksudnya la tunarul jannah illa bis sabri. Kamu tidak mungkin akan mendapatkan surga kecuali harus bermodalkan sah sabar. Wala yulaqaha illa ladina sabaru wala yulaqaha illa dzu haddin Azim kalau nggak mau sabar udah siap aja masuk neraka. Ya sabar menjaga diri jangan sampai maksiat. Ya sabar kamu harus istiqomah dalam taat kepada Allah. Ya sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah. وسمعته يقول بعد التشهد الأخير وبعد الصلاة والدعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وإذا ركب على الدابة يقول اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان في الأمور كلها الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آه. Dan aku mendengarkan beliau Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid setelah tasyahudul akhir ada bacaan doa yang dibaca dan juga setelah sholat setelah doa sering membaca ini Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat minta ampunan untuk dirinya ayah dan ibunya dan semua yang bergabung ada di rumahnya, anak-anaknya, bahkan pelayan-pelayannya dan juga kaum mukminin dan mukminat. Semuanya didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sifatnya orang-orang beriman. Malah siapa orang yang memohonkan kepada Allah membaca doa uh, ah, Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali maka dia dicatat oleh Allah sebagai wali abdal mendapatkan pahala wali abdal yang karena sebab barokah wali tadi itu Allah turunkan hujan Allah jaga daripada bala nah 27 kali astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat Wa idza raqiba 'ala dabbah kalau naik kendaraan baca doa ini Allahumma antal hamilu 'ala dhahr wa antal musta'anu fil umuri kulliha Alhamdulillah ladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mugrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ini doa ketika naik kendaraan lah ini ala lohor kan berarti kuda ya nggak apa-apa Pak pakai aja sepeda motor mobil juga ala dhahri sayyara ala dhahril Ah, eh, dhahril dabab cycle eh, nah ada muskilah itu Al-Muhim jangan lupa memohon kepada Allah setiap saatnya. Syuf. Kita ini Allah itu paling senang kalau diminta. Karena itu kita setiap saatnya diajarin untuk meminta kepada Allah. Paling senang Allah itu diminta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu benci kalau hambanya tidak minta kepadanya. Tapi kalau manusia benci kalau diminta. Nah, pegel kalau diminta. Ini langganan, gue diem Rijal ini. Tapi kalau Allah setiap saatnya tambah cinta. Diminta. Karena itu setiap saatnya kita masuk rumah diajari baca doa, minta sama Allah. Keluar dari rumah diajari doa, minta sama Allah. Bahkan Mengeluarkan kotoran juga sebelumnya dan setelahnya diajari minta bangun tidur, mau tidur, mau makan, setelah makan, semuanya. Kita diajari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah cinta. Nah, kalau kita keluar rumah sambil baca doa, kita menaik kendaraan sambil baca, ada doa yang kita baca, masuk ke pasar baca doa, semuanya berarti kita dicintai oleh Allah mulai kita keluar cinta dicintai sampai naik kendaraan dicintai sampai kita menjadi orang dicintai oleh Allah keluar dari rumah kita nggak baca doa Allah nggak seneng kalau nggak minta kepadanya naik kendaraan nggak minta sama Allah masuk pasar nggak minta sama Allah Taala berarti dia dalam hal yang tidak dicenangi oleh Allah tidak dicintai oleh Allah dan ini bahaya satu saat mungkin dia akan mendapatkan balak dari Allah. Kenapa? Allah nggak senang kok kepada orang yang tidak minta kepadanya. Karena itu selalu minta kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,